Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Asyadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanufidin rahimakumullah Kita mungkin langsung saja karena cukup banyak sudah pertanyaan yang sudah masuk Dan ini pun sudah ulun pilah-pilah Sudah ulun tinggal banyak di rumah juga Jadi ada beberapa pertanyaan yang malam ini Ulun jawab dulu kemudian ulun berikan kesempatan kepada Pian melalui Bapak Haji Mudasir nanti Jadi kita jawab dulu kemudian ulun berikan kepada pian, kemudian ulun jawab lagi. Pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas. Kemudian kalau ada waktu, ulun berikan lagi ke pada pian supaya pertanyaan yang menumpuk ini cepat segera untuk diselesaikan. Uh, baiklah, yang pertama, Ustadz, apakah orang yang terganggu akalnya atau orang yang gila, mohon maaf, di dalam kehidupan di dunia mereka akan masuk sorga. Dan apa hikmahnya mereka diadakan oleh Allah pada kehidupan di dunia. Orang-orang yang terganggu akalnya atau orang yang mohon maaf, orang yang gila menurut mungkin pandangan umumnya seorang manusia ketika terganggu akalnya itu dari awal lahirnya dia Sampai qadar Allah takdirkan sampai dia meninggal dunia, maka di sini ulama berbeda pendapat. Namun kalau orang itu terganggu akalnya, ketika dia terganggu akalnya eh, di masa-masa awal di akil balik, ketika akil balik dia sembuh maka perhitungan dosa dan pahala ketika akil balik. Kemudian dia terganggu lagi akalnya misalnya, maka perhitungannya hanya pada kapan dia sadar dan kapan dia berada pada keadaan yang normal. Hanya itu perhitungannya. Selama dia sudah berada pada akil balik. Permasalahan muncul, khilaf muncul adalah ketika orang itu terganggu akalnya dari awal sampai dia meninggal dunia. Maka apakah orang-orang yang seperti ini mereka langsung segera dimasukkan oleh Allah dalam sorga-sorga Allah atau mereka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya mereka akan masuk ke dalam sorga Allah. Mereka masuk ke dalam sorga Allah. Karena syariat tidak dibebankan kepada mereka. Syariat hanya dibebankan kapan ketika orang itu mempunyai akal, dia dilengkapi dan disempurnakan oleh Allah sebagaimana seorang manusia yang sewajarnya. Maka syariat berlaku kepada orang tadi. Tapi ketika orang ini adalah orang yang terganggu akalnya, maka dia bukan dibebankan untuk menjalankan syariat. Dia bukan dibebankan untuk menjalankan perintah dan menjauhi semua larangan. Sehingga hukumnya kata para ulama seperti seorang anak kecil yang ditakdirkan oleh Allah diwafatkan oleh Allah sebelum dia akil balik. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kata Rasulullah asyahidu fil jannah Orang-orang yang mati syahid di sorga. Fal auladu fil jannah. Dan anak-anak kecil yang diwafatkan oleh Allah sebelum di akhir balik. Mereka pun dijanjikan untuk masuk ke dalam sorga. Sama halnya dengan orang-orang yang terganggu akalnya menurut sebagian pendapat. Sebagian ulama lain berpendapat bahwasanya orang-orang yang terganggu akalnya maka nanti pada kehidupan akhirat akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menguji orang-orang ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam satu hadis bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum menjelaskan kejadian yang akan terjadi pada kehidupan akhirat. Yaitu kata Rasulullah, yakunu yaumul qiyamati rajulun asamma la yasma syai'a wa rajulun ahmaq wa rajulun haram fayaqulu fayaqulu laqad ja'al islam laqad ja'al islam wa ma asma syai'a fayaqulu al ahmaq laqad ja'al islam falam af'am fayakulu haram laqajal islam laqajal islam o ma'akal syai'a disebutkan di dalam hadis Nabi saw alaihi wasallam nanti di hari kiamat kata Rasulullah ada orang-orang yang berhujjah orang-orang yang punya alasan sendiri kenapa mereka tidak mengikuti Islam tidak mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Nabi saw Alaihi Wasallam. Maka ada kelompok yang la yasma syai'a, orang-orang yang mohon maaf di awal dari kehidupannya dia sudah orang yang tidak mendengar. Seorang yang tidak mendengar dan dia tidak mengetahui. Maka dia berkata nanti di akhirat, "Ya Allah, dari kedatangan Islam saya orang yang tidak mendengar pada kehidupan dunia." Kemudian ada orang-orang yang terganggu akalnya. Mereka pun juga berkata nanti kepada Allah, "Wahai Allah, ya Allah, ketika Islam datang, saya adalah orang yang terganggu akalnya pada kehidupan dunia." Dan ada orang-orang yang pikun, orang-orang yang kadang ingat, kadang tidak ingat. Mereka pun juga berkata, saya tidak mau disalahkan ya Allah. Karena ketika saya tidak melakukan ini dan itu, ketika itu diperintahkan, saya orang yang tidak bisa mengingat. Saya tidak bisa mengingat dan kehilangan akal saya, Allah. Maka Allah Tawaraka wa ta'ala menyatakan, fayursilu ilaihimur rasulah Ketika hujah-hujah ini muncul pada kehidupan akhirat, Allah kirim malaikat-malaikat Allah kepada orang-orang ini. Satu riwayat menyebutkan Allah sendiri yang berkata kepada orang-orang tadi. Maka dikatakanlah kepada mereka, "Udkhulun nar." Masuklah kalian ke neraka Allah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Wallazi nafsi Muhammad biyadi. Demi Allah kata Rasulullah, "Lau dakhalu kalau seandainya mereka masuk atas perintah Allah tadi, maka mereka akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka membangkang dari apa yang diperintahkan oleh Allah, maka tidak ada keselamatan kepada mereka. Jadi sebelum e, mereka diperintahkan untuk masuk di dalam neraka Allah, mereka dikatakan dulu disebutkan dalam hadis yang lain, Allah akan uji kalian, Allah akan menguji kalian. Aku akan menguji kalian kata Allah Subhanahu wa taala pada periwayatan yang lain. Maka ujian itu muncul adalah perintah mereka diperintahkan untuk masuk dalam neraka Allah. Dan kalaulah seandainya mereka menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah, la dubar dan salama kata Rasulullah. Maka sungguh mereka akan menikmati dingin yang menyelamatkan. Maksudnya mereka akan dimasukkan ke dalam sorga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Hadis inilah yang menurut di, yang disebutkan oleh para ulama bahwasanya orang-orang yang ketika dalam kehidupan dunia terganggu akalnya, orang-orang yang mungkin terganggu pendengarannya dalam artian dia tidak mampu untuk mendengar, dia tidak tidak bisa melakukan ini dan itu dan yang lainnya, maka mereka akan mendapatkan ujian pada kehidupan akhirat kelak. Yang ujian yang dimaksud adalah bahwasanya mereka diperintahkan untuk masuk dalam neraka Allah. Yang kalaulah seandainya mereka mentaati perintah tadi, mereka akan dimasukkan ke dalam sorga. Tapi ketika mereka enggan untuk mentaati perintah tadi, maka mereka akan benar-benar dimasukkan dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena perintah Allah saja dibantah oleh mereka. Bagaimana anjuran atau saran atau nasihat dari Rasul atau mungkin kajian-kajian agama yang didengar oleh orang-orang yang mohon maaf dalam keadaan biasa, maka ini mungkin lebih mereka bantah. Kalau perintah Allah saja kata para ulama mereka bantah pada kehidupan akhirat, maka bagaimana dengan kehidupan dunia? Dan wallahualam, apakah pendapat yang pertama yang dirojehkan oleh para ulama mereka langsung masuk ke dalam sorga atau mereka diuji dulu oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara yang seperti ini bukan perkara pokok tentunya, bukan perkara usuli, ini semua mutlak kembali bagaimana apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semua dari apa yang diinginkan oleh Allah ada hikmah yang ada di dalamnya. Adapun kenapa mereka harus ada di dunia? Sekali lagi hikmahnya hanya Allah yang mengetahui. Boleh jadi adanya mereka pada kehidupan dunia justru untuk menambah ganjaran pahala untuk orang-orang yang hidup, untuk orang-orang yang normal, Bagaimana mereka harus melayani orang-orang yang seperti ini? Bagaimana mereka harus melayani orang-orang yang mungkin terganggu akalnya? Dan ini tambahan-tambahan pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang hidup Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya, kapan sholat jenazah yang terbaik waktunya? Di waktu zuhur, apakah setelah salat sunnah ba'diyah zuhur atau sebelum salat sunnah ba'diyah zuhur? Kemudian apakah saf pada salat jenazah itu harus rapat? Oh ini borongan nih Pak. Apakah hukum salat jenazah boleh untuk berulang? Apakah salat jenazah boleh berulang? Dan yang terakhir, apakah saf bagi wanita juga harus tiga saf pada pelaksanaan salat jenazah? Menjawab ringkas saja. Kapan sholat jenazah, kapan sholat jenazah yang terbaik di waktu zuhur? Apakah sebelum sholat zuhur, sebelum ba'diyah zuhur, atau setelah ba'diyah zuhur? Tidak ada yang mengatakan ini yang lebih utama, ini yang lebih baik. Yang dikembalikan adalah bagaimana kemaslahatan masing-masing tempat. Kalau mungkin di satu masjid, di satu tempat, kemaslahatannya itu lebih besar pelaksanaan sholat jenazah itu setelah sholat sunnah rawatib, setelah ba'diyah zuhur, maka itu yang dia ambil. Tapi kalau di satu tempat yang lain, ternyata kemaslahatannya lebih besar sebelum pelaksanaan ba'diyah zuhur, mak itu yang dia ambil. Jadi masing-masing kembali kepada kemaslahatan di tempat tadi. Dan kemaslahatan di satu tempat berbeda dengan kemaslahatan di tempat yang lain. Kalau seandainya mohon maaf dipaksakan, sholat jenazah harus setelah pelaksanaan ba'diyah zuhur misalnya Apakah tidak mengakibatkan jamaah itu berhamburan? Mereka mungkin menunggu pada waktu yang cukup panjang karena banyaknya jamaah tadi. Belum lagi ada yang masbuk. Belum lagi ada yang masbuk. Setelah masbuk mungkin melaksanakan salat sunnah ba'diyah zuhur. Dan sampai kapan dia menunggu? Kalau jamaahnya sangat banyak. Taruhlah misalnya di Masjid Al-Jihad ini. Ketika pelaksanaan sholat jenazah itu diharuskan setelah ba'diyah zuhur, maka apakah tidak ada risiko untuk menunggu orang-orang yang mungkin melaksanakan sholat sunnah, belum lagi sholat sunnah semasjidan misalnya. Sehingga diputuskanlah pelaksanaan ba'diyah, pelaksanaan sholat jenazah itu sebelum ba'diyah zuhur. Ada mungkin di satu tempat pelaksanaan sholat jenazah itu dilakukan setelah ba'diyah zuhur. Boleh jadi ini bisa dilakukan pada kondisi jamahnya tidak banyak jamahnya mungkin sedikit atau dua tiga sop saja dan tidak dipermasalahkan ketika mereka menunggu sebentar, maka silakan tuh dia ambil pada hal yang dia putuskan dan ini dikembalikan kepada kemaslahatan di tempat di masing-masing tempat. Oleh karena itu kenapa Masjid Haram, Masjid Nabawi, dua masjid yang paling utama di muka bumi ini memberikan pernyataan atau difatwakan oleh para ulama bahwasanya pelaksanaan sholat jenazah di waktu zuhur itu sebelum ba'diyah zuhur karena banyaknya jamaah yang ada di tempat tadi. Karena kalau menunggu ba'diyah zuhur, siapa yang ditunggu? Banyaknya jamaah yang melaksanakan sholat di tempat tadi. Jadi masing-masing kembali kepada kemaslahatan di satu masjid atau di musola atau di tempat-tempat yang lain. Eh, kemudian apakah soft pada sholat jenazah itu harus rapat? Wallah alam saya katakan ini keterbatasan ilmu saya. Saya tidak pernah mendapatkan dalil atau belum mendapatkan dalil harus rapat pelaksanaan soft pada pelaksanaan sholat jenazah. Rapat yang dimaksud berdempet berdempet. Ketika mungkin melaksanakan sholat jenazah kemudian harus maju semua. Wallahu alam apakah ini dipraktikkan oleh Rasulullah atau tidak? Yang saya tahu adalah ini hanya sebuah pendapat. Kenapa ini dilakukan? Karena dianggap ketika pelaksanaan sholat jenazah tidak ada ruku, tidak ada sujud. Maka dirapatkanlah jamaah tadi. Tapi kalau kondisi ternyata merapatkan jamaah, jamaah mengakibatkan atau menjadikan sulitnya kita bergerak, maka jangan dilakukan. Karena ketika harus dirapatkan dengan sangat-sangat rapat, sangat-sangat mepet misalnya, boleh jadi sah pada pelaksanaan salat jenazah itu terputus karena ada yang mau rapat, ada yang tidak mau rapat. Oleh karena itu, pelaksanaan salat jenazah kalau memang ingin merapatkan maka tidak terganggunya orang-orang yang melaksanakan salat jenazah. Bahkan dia boleh berdiri sop pertama, sop yang kedua, sop yang ketiga tidak dipermasalahkan. Tidak dipermasalahkan. Karena pendapat yang menyatakan dirapatkan dengan jarak yang sangat dekat hanya punya alasan tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka dirapatkan saja. Padahal kondisi merapatkan adalah ketika kita berdiri di samping kanan dan di samping kiri kita rapatkan soft tadi, kita rapatkan soft, bukan pada kondisi memajukan soft. Namun sekali lagi, kalau seandainya itu ingin diambil atau ingin dipraktekkan, tidak pada kondisi benar-benar menjadikan sulitnya orang itu bergerak untuk melaksanakan sholat jenazah. Karena kadang saking rapatnya bertakbir aja ngalih. Hendak bertakbir aja ditunjul dulu kawan di muka, hanya bertakbir. Nah ini kondisi yang berat, kondisi yang sulit. Sehingga jangan mengambil kondisi yang sulit ketika tidak ada pendalilan yang secara khusus memerintahkan perbuatan yang demikian. Wallahu alam. Apakah hukum sholat jenazah itu boleh berulang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam boleh pernah melaksanakan sholat jenazah mengulang atau berulang ketika paman beliau Hamzah meninggal dunia pada peperangan Uhud. Dan Rasulullah melaksanakan sholat jenazah untuk paman beliau Hamzah kurang lebih sebanyak 72 kali. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ketika Rasulullah mensolatkan Hamzah, ada lagi yang disolatkan Rasulullah masukkan lagi jenazah Hamzah, kemudian disolatkan lagi Rasulullah. Dan total jumlah pengulangan yang diulang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada pelaksanaan salat jenazah untuk Hamzah, untuk paman beliau kurang lebih sebanyak 72 kali. Dan ini menunjukkan kebolehan. Kenapa Rasulullah sampai mengulang-ulang pelaksanaan salat jenazah untuk Hamzah? Ini disebabkan karena Rasulullah sangat-sangat mencintai Hamzah sehingga doa-doa tadi terus diminta oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk paman beliau Hamzah. Namun para ulama menyatakan bahwasanya pengulangan pada pelaksanaan salat jenazah itu hanya diperbolehkan bagi seorang imam, imam yang memimpin pelaksanaan salat jenazah. Imam memimpin salat jenazah. Kemudian selesai salat jenazah grup yang pertama, masuk lagi yang grup yang kedua. Dengan kondisi imam yang tetap, ini tidak dipermasalahkan sebagaimana perbuatan Nabi. Tapi kita yang bukan imam, kita yang makmum, kita yang jamaah biasa, mengulang-ulang pelaksanaan sholat jenazah, maka ini tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Yang ada contoh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau yang memimpin pelaksanaan sholat jenazah. Karena kalaulah seandainya ada contoh, maka sahabat juga terus mengikuti perbuatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sop harus tiga sop bagi wanita. Ya kalau seandainya sop pada pelaksanaan salat jenazah bagi laki-laki sudah terbikin atau terbuat tiga sop, maka bagi wanita tidak ada ke, kewajiban atau tidak lagi dianjurkan. Silahkan mereka membuat hanya satu sop. Pada saat pada kondisi sop jamaah yang ada di kaum laki-laki sudah terbuat atau sudah terbentuk dengan tiga sop. Tiga sop yang dimaksud adalah sop pada pelaksanaan sholat jenazah secara umum, laki-laki ataupun perempuan. Jadi kalau sudah tiga sop bagi laki-laki, maka perempuan dia hanya berdiri untuk melaksanakan sholat jenazah, walaupun itu hanya satu sop, karena perhitungannya sudah lebih dari tiga sop atau sudah tiga sop sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya silakan kepada kesempatan sebelah sini adakah? Ya silakan Pak. kedua. Bismillah, jazakallah khair Ustaz. Nah, ini mohon maaf saya tanyakan. Ini masalah sholat jenazah juga yang kita kaitan kita lihat di masyarakat umum Ustaz. Mengenai posisi kepala si jenazah. Ini maaf ya saya angkat. Kalau di masyarakat umum, kalau seorang pria Eh, jenajahnya itu kepalanya ke kiri gitu. Kalau perempuan ke kanan. Nah itu saya mohon maaf yang mana yang kita ikuti gitu. Bismillah. Terima kasih. Kiri atau kanan? Ya silakan sini. Ya silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi Cara? Eh, cara mengudukan orang yang sakit. Apakah boleh dengan menggunakan lap yang dibasahi? seperti melap gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya, ada orang yang berpuluh-puluh tahun udah meninggal, ternyata jasadnya tidak hancur, itu diyakini orang ada suatu amalan apa ada amalannya ya Ustad? Di lain Ustad ada yang mengatakan yang yang meninggal seharusnya hancur untuk manfaat kesuburan tanah itu sendiri. Gimana pandangannya ya? Hmm. Itu saja pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustad. Uh, eh, yang pertama tentang kepala jenazah ketika disolatkan. Wallahualam. alam pendapat mayoritas para ulama menyebutkan bahwasanya kepala seorang yang meninggal dunia, laki-laki ataupun perempuan itu disamakan pada posisi sebelah kanan, pada posisi sebelah kanan. Sebagaimana yang kita dapatkan posisi sebelah kanan si orang yang mensolatkan. Ini dianggap artinya pendapat yang lebih rojih dengan pendalilan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai sesuatu yang di sebelah kanan ketika perkaranya adalah perkara-perkara untuk beribadah dan perkara kebaikan. Maka keumuman dalil inilah yang digunakan oleh pendapat para ulama bahwasanya pelaksanaan salat jenazah bagi baik laki-laki ataupun seorang perempuan diposisikan kepalanya di sebelah kanan di hadapan orang-orang yang melaksanakan salat. Maka melihat juga pengkiasan yang dikiaskan oleh para ulama bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mengubur sahabat-sahabat beliau baik yang meninggal dan seorang laki-laki ataupun seorang perempuan dan juga dipraktekkan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum maka penguburan yang dilakukan pun itu berada pada posisi bagaimana kita mensolatkan dari ini juga para ulama pun pengkiasan pada pengkiasan yang disebutkan meletakkan jenazah di rumah duka pun itu menurut sebahagian pendapat dianggap sebagaimana kita melaksanakan sholat jenazah memposisikannya. Namun dari tiga keadaan ini pada saat orang itu meletakkan di rumah duka, ketika dia melaksanakan sholat jenazah untuk orang yang meninggal, ketika dia menguburkan seorang yang meninggal dunia pada dua pernyataan awal yaitu pelaksanaan sholat jenazah dan penguburan ini yang dianggap matara jahfi ini yang dianggap lebih mendekati kebenaran adapun meletakkan jenazah di rumah duka apakah harus diposisikan sebagaimana dia melaksanakan sholat jenazah atau secara bebas dia boleh maka di sini masing-masing memunculkan pendapat dan masing-masing beristihad pada istihadiah yang disebutkan oleh para ulama namun sekali lagi pelaksanaan sholat jenazah Umumnya sebagaimana yang disebutkan tadi adalah hendaknya diposisikan di sebelah kanan baik laki-laki ataupun perempuan. Yang membedakan laki-laki dan perempuan adalah posisi seorang imam. Seorang yang meninggal dunia, ketika dia laki-laki, maka imam hendaknya memposisikan diri dia berada di areal kepala atau di areal bahu dari orang yang meninggal dunia ketika itu seorang laki-laki. Adapun ketika yang meninggal seorang perempuan, maka seorang imam dia berada di tengah-tengahnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, beliau menjelaskan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memimpin sholat jenazah yang di saat itu yang meninggal seorang perempuan yang meninggal dalam keadaan nifas, dia meninggal setelah dia melahirkan dan dia disebutkan oleh Nabi, ini perempuan syahidah, perempuan yang meninggal dalam keadaan syahid. Kama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam fi wasatiha. Rasulullah berdiri di tengah-tengah perempuan tadi. Ini menunjukkan secara khusus bagi seorang perempuan ketika dia meninggal dunia wallahu alam. Eh, kemudian seorang yang sakit kemudian diwudukan oleh orang yang sehat dengan menggunakan lap apakah ini diperbolehkan? Intinya adalah fattaqullah mastata'tum, bertakwalah semampu kita. Kalau memang kemampuan kita seperti itu, maka itu yang kita lakukan. Kalau seandainya tidak bisa diwudukan dengan wudhu sebagaimana sewajarnya dia diwudukan langsung dimasuk di lap ke dengan tangan kita itu tidak memungkinkan maka fattakullah mastatatum bertakwalah semampu kalian kata Allah dan apapun yang kita mampu itulah yang kita lakukan bahkan kita tahu kalau seandainya ini pun juga tidak diperbolehkan tidak dianjurkan maka orang yang dalam keadaan set boleh mentayamumkan orang yang sedang dalam keadaan sakit ketika dia bertayamum tidak mampu ini menunjukkan bahwasanya inna dina yusrun agama Islam adalah agama yang mudah wallahu alam. Uh, kemudian apa tadi? Oh ya, jasad yang tidak hancur. Amalannya apa? Amalannya ini ngalir di jari. Uh, wallahu alam kita kada pernah bertakun jalan orang nang mati nang jasadnya masih bagus wallahu alam yang jelas boleh jadi ini mungkin Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita semua. Ini mungkin orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, orang-orang yang dalam kehidupannya selalu menjalankan dari apa yang diperintahkan. Kemudian salah satu bentuk boleh jadi, wallahualam, salah satu bentuk penghormatan Allah kepada orang ini tidak hancurnya jasa tadi. Namun bagaimana dengan seorang Fir'aun? Bukankah dialah orang yang kafir? tidak hancurnya jasad Firaun itu sudah diabadikan dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk apa? Untuk pembelajaran. Dan justru tidak hancurnya jasad Firaun ini menunjukkan kebenaran Islam. Kebenaran Islam. Cerita-cerita yang ada dalam Al-Qur'anul Karim menunjukkan kebenaran bahwasanya Firaun itu tidak hancur agar kita mengambil pelajaran. Justru menguatkan apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Justru menguatkan apa yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apa yang termaktub dalam Al-Quran adalah perkara yang benar. Jadi jelas harus kita bedakan ini jasad Firaun. Kenapa diabadikan oleh Allah? Ini jasad mungkin orang-orang saleh, orang-orang alim untuk mungkin kita memberikan uh, mengambil pelajaran dari apa yang sudah dilakukan. Maka Firaun itu berbeda secara khusus memang diabadikan dalam Al-Qur'an maka pengabadian apa yang ada dalam Al-Quranul Karim menunjukkan akan kebenaran apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mungkin orang-orang yang tidak hancur jasadnya adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, agar kita benar-benar mengikuti dari apa yang mungkin sudah dilakukan sesuai dengan apa yang dituntun oleh Allah dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita juga mungkin sudah mendengar bagaimana cerita syuhada Uhud orang-orang yang meninggal dalam keadaan peperangan Uhud. Tak kala terjadi banjir di waktu itu, maka jasad-jasadnya kemudian mengapung. Jasad-jasadnya kemudian mengapung. Dan disebutkan jasad Hamzah pada saat itu yang sudah lebih dari seribu tahun masih terlihat utuh. Bahkan ketika diangkat mengalirlah darah dari jasad Hamzah tadi. Ketika dipindahkan jasad Hamzah pada saat terjadi banjir di areal Uhud ketika itu, maka ini menunjukkan akan karomah boleh jadi yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang mati dalam keadaan syahid tadi. Dan sekali lagi hikmahnya ya jelas mungkin kita harus mengikuti dari apa yang diperintahkan oleh Allah, diperintahkan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tidak kita katakan ketika jasad tadi hancur ini, wah ini jasadnya hancur nih, Wallah alam ini sudah nasibnya deh. Tidak. Ini hukum alam yang berbicara, hukum alam yang berbicara. Tapi jasad-jasad yang sebahagian jasad yang masih baik, yang masih bagus, boleh jadi ini agar pelajaran kepada kita bahwasanya ini orang-orang saleh ditampakkan oleh Allah sebagaimana Hamzah, sebagaimana syuhada Uhud, orang-orang yang mati dalam keadaan peperangan Uhud yang ketika itu sudah lebih dari seribu tahun, jasad-jasad mereka masih utuh. Dan sekali lagi ketika jasad Hamzah itu diangkat, maka darah masih mengalir darah masih mengalir dan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu alam. Ya, masih ada kesempatan. Ya. Uh, ulun jawab dulu. Ustadz apa hukum memakai bedak bagi perempuan? pupur nih bola. Pupur biji kah pupur apa nih? Eh, hukum bedak bagi seorang perempuan, apakah ini diperbolehkan? Selama tidak berlebihan, selama tidak berlebihan. Sel ya berlebihan yang dimaksud adalah standar standar seorang yang normal ketika dia melihat ada orang yang mungkin sangat-sangat berlebihan dan orang akan merasa dan si pemakai bedak pun dia tahu ini berlebihan. Dan ketika dia memakai bedak tadi, jangan sampai ada punya niat untuk menipu orang Bedak itu putih warnanya Pak. Bedak itu warnanya putih. Supaya mungkin orang melihat mohon maaf uh, dia berbeda kulitnya dengan yang aslinya kemudian dia lakukan perbuatan tadi maka ini tidak diharapkan. Tapi kalau hanya bedak-bedak standar, bedak-bedak yang biasa, maka Nabi saw. alaihi menyebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, tibur rijal ma zahara rihuhu wa khafiya launuhu, wa tibun nisa ma zahara launuhu wa khafiya rihuhu perhiasan atau minyak wanginya seorang laki-laki kata Rasulullah adalah baunya tercium tapi warnanya tidak terlihat. Tapi perhiasan atau kosmetik atau sesuatu yang dipakai oleh wanita kata Rasulullah adalah baunya tidak uh, sesuatu yang terlihat namun baunya tidak tercium. Laki-laki diperbolehkan untuk menggunakan parfum, menggunakan minyak wangi. Minyak wangi itu baunya tercium tapi tidak terlihat. Adapun perempuan kata Rasulullah, warnanya terlihat namun baunya tidak tercium. Sehingga perempuan tidak diharapkan dia menggunakan parfum. Nah hadis inilah yang dijadikan pendalilan oleh para ulama. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidhi dan juga dikeluarkan oleh Imam Nasai. Dijadikan pendalilan oleh para ulama bahwasanya memakai bedak seorang perempuan selama dalam kewajaran maka ini tidak dipermasalahkan. Karena kalau misalnya kada bebedak terus, ya ini tentunya bertentangan dengan prinsip Islam bahwasanya Allah itu mencintai sesuatu yang baik. Allah mencintai dari sesuatu yang baik namun tidak berlebihan. Wallahu a'lam. Eh, eh, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah apakah ilmu tasawuf diajarkan dalam Islam? Kalau memang ada, bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertasawuf? Terus uh, masalah kewalian, Pak. Uh, bagaimana ciri-ciri wali Allah berdasarkan Al-Quran dan hadis? Terima kasih banyak. Ya, kesempatan ke ibu-ibu nah sekarang. Satu bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, Ustadz, ini ada salah satu jemaah menanyakan tentang kita bolehkah memakai cincin di jari tengah. Katanya ada yang menegur bahwa tidak boleh kita memakai cincin di jari tengah. Itu apakah ada anjuran atau larangan begitu Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Eh, berkaitan dengan ilmu tasawuf, wallahualam apakah hal yang demikian didapatkan? Yang jelas dakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam prinsip pertama adalah bagaimana membangun akidah yang kuat. Ada tiga prinsip dakwah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau berdakwah. Yang pertama adalah membangun akidah, akidah yang baik, ketauhidan yang baik, menghilangkan dari segala bentuk kesyirikan, khurafat, tahayul dan semua perkara-perkara yang menggugurkan akidah. Kemudian yang kedua, prinsip dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah memerintahkan dan menganjurkan kepada umatnya untuk hanya mengikuti apa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim, apa yang ada dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, maka yang diajarkan Rasulullah tazkiyatun nafas, mensucikan diri, mensucikan hati kita, membersihkan diri kita. Ini tiga metode dakwah yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Adapun ilmu tasawuf, ilmu tasawuf yang mohon maaf yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang terjebak kepada ahlu sufi, ahlu sufi yang mereka banyak mengutamakan zikir-zikir, mengutamakan amalan-amalan ini dan itu, maka tentunya selama amalan telah bersandarkan Al-Quran dan Sunnah, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi kapanpun amalan tadi keluar dari jalur Al-Quran dan Sunnah, keluar dari apa yang ditetapkan, keluar dari pernyataan Allah Al-Yawma akmaltu lakum diinakum, wa adham alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina, agama Islam telah sempurna kata Allah, maka ketika agama Islam ini telah sempurna, kemudian ditambahkan dengan model-model amalan-amalan baru, dengan zikir-zikir baru, dengan perbuatan-perbuatan baru, maka ini perkara yang tidak diharapkan. Jadi apakah ada ilmu tasawuf di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Rasulullah hanya mengajarkan bagaimana kita berakidah dengan akidah yang baik. Kemudian Rasulullah mengajarkan tentang semua hukum-hukum yang ada, bagaimana kita beribadah. Kemudian yang ketiga, pelajaran yang diajarkan Nabi adalah bagaimana kita mensucikan diri kita, tazkiyatun nafas, mensucikan diri kita. Dalam artian mensucikan diri kita adalah agar ketika kita beribadah ikhlas, tidak ada perasaan ria, tidak ada perasaan sum'ah, kemudian ber, berbaik sangka, berhusnudhan, berprasangka baik, kemudian juga menghilangkan hal-hal yang menjadikan rusaknya hati seorang manusia. Ini metode dakwah yang dibangun Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan dengan dengan metode dakwah dakwah ini, maka melahirkan manusia-manusia terbaik ketika itu para sahabat radhiyallahu taala anhum. Jadi istilah tasawuf adalah istilah yang hanya dikenal jauh setelah era jauh setelah di zaman Nabi saw. alaihi wasallam, jauh dari zaman Nabi saw. alaihi wasallam. Memang pernah disebutkan di zaman Nabi ada orang yang dengan istilah kelompok sahabat yang diistilahkan dengan kelompok ahlu sufa orang-orang yang mohon maaf, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang miskin yang berkumpul kurang lebih 70 sampai 80 sahabat yang mereka tidak punya pekerjaan tetap, mereka tidak punya kehidupan. Mereka hanya hidup bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemana Rasulullah mereka datangi? Mereka hanya mendapatkan sedekah-sedekah dari kaum muslimin ketika itu. Dan diantaranya ada seorang Abu Hurairah radhiyallahu taalaan. Dan kalau mungkin kita pernah umroh, ketika kita mungkin pernah uh, ziarah ke Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi itu ada di Raudhah di samping Raudhah itu ada kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum dari kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ada terap, ada apa ada tangga seperti ada tangga di belakang makam kubur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Disitulah tempat tidurnya 70 sampai kurang lebih 80 sahabat yang masuk pada kelompok ahlus sufa. Namun ahlus sufa di sini bukan ahlus sufi yang disebutkan. Ahlus sufah ketika itu adalah orang-orang yang mereka hanya menggali ilmu dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi wallahu apakah ilmu tasawuf itu diajarkan yang saya tahu tidak pernah ada dan tidak pernah terjadi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Eh, kemudian wali Bagaimana cirinya? Cirinya adalah khaufun alaihim wa lahum yahzanun kata Allah. Mereka bukan orang-orang yang takut dengan apapun. Mereka bukan orang-orang yang pernah bersedih. Mereka adalah hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa mempedulikan apapun dari pujian manusia, tanpa khawatir apapun dengan cercaan manusia. Karena pujian manusia, cercaan manusia tidak akan pernah berpengaruh. Pujian manusia tidak akan pernah menimba, menambah nilai pahala. Begitu juga cercaan manusia tidak akan pernah mengurangi pahala yang dia dapatkan kebenaran sehingga para aulia Allah disebutkanlah orang-orang yang jelas mereka beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang tidak takut dengan pujian manusia, tidak takut dengan cercaan manusia. Ini sifat yang disebutkan. Tapi kita tidak bisa menjas, tidak bisa kita memfonis, oh fulan wali Allah, oh fulan bukan wali Allah. Perkara inilah perkara yang hanya Allah mengetahui dan kita pun tidak bisa mengumumkan saya ini wali Allah, saya ini wali Allah. Dari mana Anda menyatakan saya wali Allah? Bukankah belum ada pengumuman dari langit fulan adalah wali Allah? Sehingga menjas atau memfonis menyatakan fulan wali Allah, maka ini perkara-perkara yang mungkin perlu untuk kembali dilihat kecuali memang kecuali memang dia adalah orang-orang yang memang terbukti dia mungkin diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan karomah tentunya lah perkara yang hanya Allah memberikan bukan atas kehendak kita dan karomah tidak ada urusannya dengan urusan-urusan dunia karomah adalah perkara yang ditolong oleh Allah untuk fulan yang mungkin dianggap wali Allah yang di dinyatakan itu adalah wali Allah kemudian ditolong Allah oleh Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam Oh ya, cincin ini terakhir pula, cincin di jari tengah. Cincin di jari tengah itu dilarang di dalam hadis Rasul sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam naha Rasulullah melarang seorang itu memakai cincin fi wasati min asabi di tengah-tengah jarinya di jari tengah itu dilarang oleh Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Riwayat yang lain menyebutkan di tengah dan juga di sampingnya, maksudnya adalah di telunjuknya, di sababah di telunjuk. Jadi fi wasatiha wa fi sababiha di tengah dan di telunjuk ini dua jari yang dilarang yang disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Selebihnya orang itu boleh untuk menggunakan cincin di jari-jari yang lainnya. Jadi di jari kanan di tengah ataupun di telunjuk, di jari kiri di tengah ataupun di telunjuk, ini perkara yang dilarang. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam biasa meletakkan cincin di kelingking Rasulullah banyak riwayat menyebutkan di sebelah kiri, banyak menyebutkan di sebelah kiri. Kenapa cincin Rasulullah diletakkan di sebelah kiri di kelingking Rasul Shallallahu alaihi wasallam? Maka disebabkan karena kelingking inilah yang di sebelah kiri adalah jari yang paling jarang kita gerakan. Jari yang paling jarang kita gunakan. Ketika ini jari jarang kita gunakan, maka hal-hal yang berkaitan dengan kerusakan pada cincin tadi ini sangat jauh jadi ketika diletakkan di sebelah kiri, ketika diletakkan di kelingking, maka cincin tadi akan jauh dari kerusakan karena jarangnya gerakan yang dilakukan. Dan itu yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama lain menyebutkan kenapa Rasulullah meletakkan di sebelah kiri di kelingking beliau ini disebabkan karena untuk menghindari sikap taat, sikap ujub, sikap bangga diri. Apalagi kalau musim akik bahari. Betampai, betampai. Di mana aja betampai? Di mana aja betampai. Ya selama memang tidak ada rasa rasa takjub, rasa bangga diri, maka ini tidak dipermasalahkan. Tapi kalau hanya berkisah-kisah biasa saja, ada apa? Kalau hanya warna ikan apa? Hijau, habang, borupan kita. Ini perkara-perkara yang tidak dipermasalahkan. Namun larangan memang disebutkan tidak diharapkan dia meletakkan di tengah dan juga di petunjuk Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.